لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة dengan suatu majelis di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat saling bangga membanggakan perkumpulan sebagaimana yang kita lakukan di malam yang mulia ini. Semoga semua amalan yang kita amalkan baik berbentuk zikrullah, baik sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah yang menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap untuk kita ditutup umur dalam keadaan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad al-ahwal, hawal halana wa hal muslimina ila ahsanil hal. Allah Maha berbolak balik hati, Maha merubah keadaan. Ya Allah, rubahlah keadaan kami dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang baik keadaan yang baik menjadi lebih baik berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana di majelis ini kita baru saja mendengar tentang bagaimana pentingnya kita mendapat talqinul berpikir dari masyarakat dari guru-guru kita yang dengannya itu pula kita membuat hubungan khusus dengan beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam. Tuntunan yang harus untuk selalu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah tuntunan seorang guru yang selalu mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Di mana Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan la budda budda min syaikhin taziru bi sayrihi ila Allah min ahli nufusi zakiyati dalam takiyahnya dia mengatakan nggak mungkin kita bisa jalan sendiri menuju kepada Allah dan Rasulnya tanpa seorang syekh yang syekh tersebut mengajak kita, menuntun kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana mereka orang-orang yang mempunyai nafsu zakiyah, mempunyai hati yang suci, mempunyai hati yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jangan mimpi tanpa seorang guru yang membimbing kita, tanpa ada nur baginda Muhammad yang memberikan jalan kepada kita, nggak akan mungkin kita bisa mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di mana para ulama mengatakan la taslukanna tariqan lasta ta'rifuhu bila dalilin fatahwa fi mahaliha Al Imam Sya'rani mengutip perkataan kaum sufi di mana udah menjadi kaidahnya orang sufi mengatakan la taslukanna tariqan lasta ta'rifuhu bila dalil Jangan sekali-kali engkau jalan di suatu jalan yang engkau belum pernah menjalani jalan tersebut tanpa seseorang yang membimbing, tanpa ada dalil, tanpa ada orang yang menuntun, fatahwa fi mahawiha. Niscaya kau akan jatuh terjerumus dengan curang yang begitu jauh hal billah adalah curang suul khatimah maka itu kita tuntun kita butuh tuntunan masyayikh kita kita butuh tuntunan langsung dengan sholawat yang dimana kalau kita memperbanyak sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain guru kita yang menuntun menuntun kita adalah nurnya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimana para ulama mengatakan kalau udah nggak ada syekh yang menuntut engkau mendekatkan diri kepada Allah fassalatu ala nabi syekh man la lahu syekh maka salawat kepada Rasulullah maulidun Nabi Muhammad sirah dan syamail beliau seakan-akan menuntun dengan cahaya beliau untuk kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka itu kita mencari syekh untuk dituntun kita berzikir kepada Allah bersolawat supaya nurnya menuntun. Tapi kita harus juga menjaga ta'if tersebut. Ketika kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kenikmatan masuk pondok pesantren, diberi kenikmatan dekat dengan kaum solihin, diberi kenikmatan tasyabuh dengan para orang-orang yang soleh. Kita pakai kopiah, pakai sarung di pondok, ngajar kitab, belajar kitab. Ini kerjaannya kaum solihin, ini kerjaannya para ulia kitab yang kita baca, zikir yang kita lantunkan, itu semua adalah zikir kalam kalam aulia, zikirnya kaum solihin, zikirnya para aktor yang mungkin kita nggak pantas untuk menyamakan kedudukan kita dengan mereka akan tetapi dengan kita berjalan di jalan mereka dengan kita menjalankan bertasabuh dengan apa yang mereka lakukan insya Allah kita mendapatkan kedekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita menjalani apa yang ada seperti mereka ingat di mana beliau mengingatkan kepada kita setelah kita dekat dengan kaum solihin setelah kita selalu berupaya untuk mengamalkan amal mereka maka beliau mutanabi beliau mengatakan man salak ala torik man Al-Imam Al-Mutanabi beliau mengatakan kullu man sara ala darbin fasal setiap orang yang jalan di jalan mereka akan sampai sebagaimana mereka sampai. Tapi ingat, Al-Imam Sya'rani beliau mengingatkan kepada kita. Kita sudah ditalkin kaum solihin. Kita sudah diberi bait oleh Allah Subhanahu wa taala dalam adab sulukul murid. Pertama kali pembahasan adalah namanya bait. Bait itu suatu gejolak kebangkitan dalam hati seorang mukmin dengannya dia senang dengan ilmu dengannya dia senang untuk menuntut ajaran Allah, agama Allah dan Rasulnya. Dengannya dia menyerupakan diri dengan kaum solihin, tapi baik itu perlu dijaga. Ketika kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan baik tersebut, kemudian kita lengah, kemudian kita merasa udah kalau gitu caranya kita jadi santri terus. Belum. Baik ini perlu dijaga. Baik ini adalah seperti pemberian Allah Subhanahu wa taala yang mesti untuk kita pegang kemudian kita jaga erat amanah untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Kalau kita remehkan, kita akhir tidak tidak kita hiraukan, fal billah ta'if itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan kepada kita, fa'alim annahu la yakil murid ba'da talqin an yahdhur ma'al qurra majelis nah, zikir sawahan wa masalan bayangkan. Beliau mengingatkan, bukan setelah kita mendapat talqin zikir dari mereka, Bukan setelah kita mendapat ijazah kiroah dari mereka, terus dengan itu kita cuma duduk majelis di majelis mereka. Cukup dengan yang namanya kita baca wirid, cukup dengan hadir maulid, cukup dengan majelis dikit. Apakah itu cukup tanpa kita sendiri berupaya untuk mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kama alaihi ghalib al-muridin di hadha zaman, fa inna hukmu thamar dzalika al-dzikr. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kebanyakan orang-orang sekarang ini udah nuntut ilmu yang didikirkan, yang diatur oleh gurunya dikir, ya udah itu. Lainnya nggak ada lagi ketentuan atau nggak ada lagi majelis untuk dirinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana malam seorang murid untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Di mana nikmatnya membaca Al-Qur'an selain waktu yang telah ditentukan oleh gurunya dalam membaca Al-Qur'an? dekatkan, jaga sendiri kenikmatan, kedekatan tersebut kepada Allah. Jangan cuma hanya bertumbuh dengan apa yang telah diberikan oleh gurunya. Maka beliau memberikan isyarat, kaman yaktur ala nawah putra ma awal nahar wa putra ma akhir. Ma tahallul isyams wa rih Coba ada nggak seseorang yang aneh yang namanya dia memberikan yang namanya biji. Biji itu diberi tetesan di waktu siang, tetesan waktu malam Ketika hanya dikasih satu tetes, berapa jam lagi kering? Kemudian nunggu kekeringan tersebut sampai nanti malam hari baru tetes lagi. Bukankah itu adalah hal yang kurang untuk menumbuhkan bibit yang telah diberikan oleh gurunya? Zikir seperti yang kita lukinkan oleh guru masyarakat kita adalah seperti yang namanya bibit. Bibit itu kita jaga, kemudian kita sirami sendiri. Siraminya perlu banyak, itu hanya titipan yang dengannya kita menjaga dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di riwayat wa bin Dalil la yaru ardun nawa ba'da rubbama lam yasilan nawa min tarawa fa yaqul zaman fathu. Maka kalau seperti itu zaman fathihi yaitu Gimana kita mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala? Gimana kita mendapatkan terbukanya hati kita dari Allah Subhanahu wa taala? mendapatkan nikmatnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri tidak berupaya untuk menikmati atau berupaya untuk menumbuhkan baik, menumbuhkan talqin dzikir yang telah diberikan syekh kita kepada kita. Maka itu warubbama mata wa yaftah alaihi bi fal billah bahkan sampai meninggal pun dia mungkin nggak akan mendapat sedikit pun daripada ilmu yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dikatakan bisyai'in makna fatah itu ada fatah itu macam-macam fatah itu nggak semuanya fatah dari awal sampai akhir kadang Allah memberikan fatah itu kadarnya sedikit masalah yang dulu kita nggak paham tahu-tahu paham sendiri tahu-tahu paham sendiri itu adalah macam no min anwa'il fatah itu adalah sedikit macam daripada fatah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dulu kadang kita membahas nggak paham, tapi tahu-tahu paham sendiri sedikit demi sedikit. Nah, maka kadar fatah itu bisa terbuka pintunya sedikit demi sedikit, nggak harus langsung dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang lucu lagi, kalau dia udah nggak dapat fatah, kalau dia nggak mendapatkan huruf min Allah Subhanahu Wa Taala, yang disalahkan syekhnya. Ini Syekh fal billah enggak membuat saya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh enggak manfaat untuk menumbuhkan rasa mahabbahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Syekh sudah memberikan talqin zikir dan kita yang harus menjaganya? Bukan kita yang menyalahkan Syekh tidak membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan maka nali hajah fi hadha talqin li annahu lam yahsul li fihi faidah wa ghaba anhu anna wadhifa syekh inma huwa gharsun nawa murid itu hanya yang namanya syekh itu hanya memberikan benih benih itu diberikan kepada kita sambungan yang namanya rantai yang diberikan kepada kita kita sendiri yang sibuk harus bagaimana menanaminya harus sibuk untuk bagaimana menyiraminya supaya membuat makmur, membuat membuat subur tanaman tersebut yaitu subur mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beliau mengatakan Tuma idza dan murid wa hasal minhu ma'siyah au adab fal wajib alaihi adab talqin. Ketahuilah seorang murid kalau sudah mendapat talqin dari seorang gurunya, kemudian dia maksiat, kemudian dia kurang akhlak, kurang beradab, maka al-wajib alaih wajib bagi dia untuk memperbarui talqin tersebut. Supaya apa? uji syaitan min madinati jasadih, mengeluarkan syaitan yang ada diibaratkan bahwa-bahwa hatinya itu adalah kota dari kota hatinya dihilangkan yang namanya syaitan tersebut ya wa il talqin yukhruju syaitan karena talqin dzikir itu menghilangkan yang namanya syaitan wa su'il adab yudkhiluhu kemudian kurang ajar kurang akhlak kurang beradab memasukkan setan lagi ke dalam hati tersebut ditalkin oleh syekhnya kemudian suil adab maksiat masuk lagi setannya terus kapan mau subur yang namanya tanaman tersebut Sampai nasai di Muhammad Janawi guru beliau mengatakan hukmul murid tidak waqa fi su'i adab ba'da talqin hukmul haba ila subisat wa dhabat wastahalat ila qabil adirah ya. lihat hukum seorang murid yang apabila dia melakukan suatu hal yang sulit adab setelah ditalkin oleh gurunya adalah seperti benih yang benihnya itu bagus, benihnya indah, eh tapi kalau ia bila diletakkan di tempat yang nggak benar, ditaruh di tempat yang nggak benar, hingga akhirnya apa? Hal ia bila menjadi kotor. falayur jamin hal pada dalik imbatu, Enggak akan dapat kesempatan, nggak ada harapan untuk akan tumbuh. Sudah dikasih kita bibit, tapi bibitnya kita bakar. Bibitnya kita letakkan ke tanah yang kotor. Pasti akan rusak bibit tersebut. Kalau udah rusak, apa yang terjadi? Ditanam di tanah sesubur apapun nggak akan tumbuh karena bibit pertamanya udah kotor, bibit pertamanya udah mati. Kalau ia dibilah, bahkan dari riwayat bawakan beliau mengatakan kalau udah kayak gitu dipaksa untuk tumbuh, niscaya yang tumbuh hanya seperti batang yang namanya warok atau yang namanya daun pun nggak tumbuh apalagi buah ya. bal tatlaf tilkal habah Allah di bazar hasyeh bil kuliah. wal iyadu billah kemudian yang namanya habah tersebut semuanya menjadi hancur dan musnah ya. hadal amar qad kafur bi murid hadal zaman hal ini banyak terjadi di pada murid zaman sekarang ini. Ini zamannya Syekh Sya'roni, apalagi di zaman kita. Ini di zaman beliau, zaman tumbuh para aulia seperti rerumputan di padang di padang pasir yang begitu indah akan tetapi gimana dengan zaman sekarang ini yang baharul fasad fil bahri wal bar yang yang namanya kefasatan sudah di jalanan kita dapetin di laut kemudian di bumi dimanapun kita mendapatkan apa yang mereka lakukan daripada kebobrokan bal iya billahi mencari. kemudian Fama minhum ahad yujabbit talqin ala syekh fa adamu nafa wa saru dan bil arwah ka'annahum khashab musannadah ya maka apabila hal ini terus terjadi, ya, maka beliau mengatakan, ya, meskipun diperbarui talqin kepada gurunya berkali-kali, nggak akan ada manfaat. Kenapa? Karena sorok ajsad bila arwah. Karena yang namanya jasad udah nggak ada ruhnya. Seakan-akan dia adalah khasab musannada, adalah kayu yang tidak berbuah, kayu yang nggak ada manfaat. Fala haula wala quwata illa billah min Maka sidik seseorang murid itu harus sidik bersungguh-sungguh bukan untuk keinginan dilihat orang yang lain bukan juga untuk melakukan hal tersebut karena kebutuhannya akan tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bersandar dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itulah yang disampaikan oleh Imam Sya'rani radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana pentingnya kita menjaga talqin dzikir, bagaimana kita menjaga ijazah-ijazah yang kita dapati dari guru-guru kita, yang mana itu adalah semuanya termasuk karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam majelis yang mulia ini kita membaca maulid kita membaca sirah syama'ilnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan tumbuh dalam hati kita mahabbah kepada baginda Muhammad, cinta kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak akhlak beliau baginda Muhammad, mengikuti budi pekerti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau enggak kita siapa yang akan mengikuti akhlaknya Rasulullah? Kalau bukan para santri, siapa lagi yang akan meneruskan budi pekerti beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita para santri, alhamdulillah kita nuntut ilmu, kemudian amal ibadah kita teratur pas-pasan, tapi kita punya akhlak tapi kita punya budi pekerti, kita punya adab. Yang adab ini membuat kita semakin jauh tinggi kedudukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Innal mukmin, seorang mukmin, la yudriku akan menggapai ya, thawab pahalanya ahli sholat wasiyam ya, dengan apa? Bihusnul khuluq. Ya. Innal mukmin la yudrik amal menggapai amalnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan akhlak yang indah, budi pekerti yang baik, adab yang soleh. Kita nggak punya amal ibadah yang sampai sholat subuh dengan wudhu isya 15 tahun. Kita nggak punya amalan yang Senin Kemis bahkan kita mungkin saumu Dawud kita nggak jalanin. Akan berarti kita punya akhlak yang dengan akhlak tersebut pahala sholat, pahalanya yang namanya orang berpuasa kita akan baik dengan kita punya akhlak yang baik. Jaga perilaku kita, jaga omongan kita, jaga perbuatan kita, khususnya kalau kita keluar, kita ketika pergi ke masjid, besok hari Jumat, Jumat kita pergi masjid, perjalanan kita di jalan adalah dakwah. Kita jalan dengan wudhu, kita berpikir kepada Allah, ngomong seperlunya, dilihat orang, subhanallah, ini loh santri, ini loh penerusnya Rasulullah SAW, terbuka hati mereka, dengan melihat seperti itu terbuka hati mereka. Dengan melihat seperti itu kita berdakwah dengan mereka walaupun dengan hanya hal kita. Wa lisanul ahwal afsah min lisanil maqal. Ya. Sesungguhnya keadaan kita yang seperti itu lebih fasih daripada kalau kita cuma sekedar ngomong. Kemudian kita duduk sampai di masjid kita baca surat kahfi, sampai di sana kita duduk niat iktikaf, kita pun akhirnya memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepulangnya pun begitu, bukan terus di jalan lempar-lemparan. Di jalan kadang sal sama sal lempar-lemparan. ini? mending main mending tukang becak daripada santri yang seperti itu atau kopiahnya lempar-lemparan atau kadang sampai teriak-teriak tertawa teriak-teriak di jalan ini memalukan ini nggak pantas jadi santri mending udah di luar aja jadi tukang mikrolet Gak pantas orang pakai kopiah putih, santri dari suatu pondok mau ke masjid. Ida aita ida ata itu musola fa'alaikum bisakinah wal waqar kata Rasulullah kalau mau datengin sholat jangan kau tas'aun fala tas'aun jangan keburu-buru alaikum bisakinah wal waqar pelan pelan tenang damai itulah simah sifatnya mereka para orang-orang yang menuntut ilmu mereka lah pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam dengan dengan kita menjalani seperti itu kita sudah berdakwah sebagaimana Habib Umar beliau dalam qasidahnya mengatakan tarik khairul wara dakwah ilallah dawam bil fi'li wal qasdi wan niyah wa khairul kalam bil fi'il perbuatan kita dakwah wal maqal kita ngomong itu juga dakwah kemudian wa khairil kalam ngomong dengan orang orang yang baik ngomong dengan orang dengan perkataan yang lemah lembut ini semuanya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita itu orang santri yang betul-betul yang sebagaimana saya sampaikan di ruangan kemarin santri yang dekat dengan Allah santri yang jauh dari kemaksiatan yang insya Allah dengan sendirinya habah ataupun biji tersebut akan tumbuh kita sirami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah yang menambah manfaat ilmu kita, menambah manfaat amal ibadah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وآخر من